kita lanjutkan. asan yang kedua jawazu an yunsoba al mustasna au yu'roba badalan idza kana al kalamu taman manfiyan boleh mustasna itu dinasobkan atau mustasna itu diirob sebagai badal. Syaratnya apabila kalam tersebut sempurna artinya mustasna minhu disebutkan manfian yaitu artinya didahului oleh huruf nafi. Sempurna namun ada huruf nafi yang mendahuluinya. Contoh ma'ada al-hujjaju illa zaidan atau zaidun. Tidak ada dari orang-orang yang berhaji itu kembali kecuali zaidan, kecuali zaid saja. Jadi yang lain gak ada yang pulang, cuma zaid yang pulang. az nah, zaidan ini boleh dibaca Zaidan, boleh juga dibaca Zaidun. Kalau dibaca Zaidan, maka nanti dibaca nasab sebagai mustasna. Kalau dibaca Zaidun, maka dia nanti sebagai badal dari hujjaju. Fal mustasna Zaidan yajuzu nasbuhu alal istisna. Dan Zaidan mustasna Zaidan boleh dibaca nasab sebagai istisna sebagaimana hukum istisna dan boleh dibaca rofa ala annahu badalun bahwasanya dia itu sebagai badal ittibaan lil mustasna minhu karena mengikuti mustasna minhunya apa mustasna minhunya sini adalah al hujjaju fal badalu yatba'u al mubdala minhu fil i'rab dan yang namanya badal itu selalu mengikuti mubdal minhunya dari sisi i'rab. Karena mubdal minhunya dibaca rofa, maka badalnya pun dibaca rofa. Jadi itu boleh, ya. Setelah illa dibaca nasab sebagai mustasna atau dibaca di i'rab sebagai badal. Berarti kalau badal tergantung mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya rofa, dia rofa. Mubdal minhunya nasob, dia nasob. Wa mislu lam yahdur minat tullabi illa tarikon atau tarikin. Tidak ada dari para tulab, dari para murid yang hadir. Illa tarikon. Kecuali torik saja yang hadir. Atau dibaca tarikin. Fal mustasna tarikon yajuzu nasbuhu alal istisna. Maka mustasnanya yaitu tarikon. Itu boleh dibaca nasab sebagai istisna. Paham? dan juga boleh menjerkannya sebagai badal karena mengikuti mustasna minhunya at-tullabi yang dibaca majrur. Karena at-tullab dibaca majrur, maka tarikin juga dibaca majrur sebagai badalnya. Wal badalu yatba'u al-mubdala minhu fil i'rab dan badal itu selalu mengikuti mubdal minhu dari sisi i'rabnya. Dan seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak." ya illa imro'atak di sini dibaca nasab sebagai mustasnanya fal mustasna imro'atak warodat fihi kiro'atani dan mustasna imro'atak datang di dalamnya itu dengan dua kiro'ah ada kiro'ah yang membacanya dengan nasab dan ada kiro'ah yang membacanya dengan rofa' nasbu alal istisna wa ala annahu badalun minal mustasna'i minhu ahadun ya. Ada yang membacanya dengan nasab sebagai istis, istisnanya dan ada yang membaca rofa karena dia tuh dianggap sebagai badal dari ahadun. Ahadun dalam keadaan rofa maka imro'atuk juga dibaca dalam keadaan rofa. Jadi kiroahnya ada dua di sini. Kiroah yang pertama dibaca nasab dan ini mungkin yang populer di kita dan ada kiroa yang lain, mereka membacanya dengan imro'atuk. Itu keadaan yang kedua. Kalau kalam sebelum illa itu sempurna namun didahului oleh huruf nafi. Ada mustasna minhu dan ada huruf nafinya, maka setelah illa boleh memilih. Mau dibaca nasab, ya boleh sebagai istisna. Mau dibaca sebagai badal tinggal dilihat mubdal minhunya yaitu mustasna minhunya. Mustasna minhu rofa badalnya rofa, mustasna minhu nasob dia nasob. Ini masih bisa difahami. Kemudian yang ketiga, i'rabul mustasna ala hasabi mauqihi fil kalam idza kana al kalamu naqisan manfiyan. Mustasna yang terletak setelah illa di i'rab sesuai kedudukannya dalam sebuah kalam. Jadi apa yang dibutuhkan dalam sebuah kalam itu itu di seperti kedudukannya. Idza nalkalamu kalamu naqison. Syaratnya lihat kalau kalamnya itu naqis. Ya. manfian kemudian didahului oleh huruf nafi. Di situ ada catatan kakinya dilihat Al-kalamu at al-manfiyu. Kalam yang sempurna yang manfi. Itu adalah yang didapatkan mustasna minhunya. Dan yang manfi itu adalah didahului dengan huruf nafi. Seperti la atau ma. Ya, manfinya itu karena didahului oleh huruf nafi. Adapun kalau dia nakis yang manfi. nakisu hina yakunu mustasna minhu goyro. Atau goyro, ya goyro, mawjudin maujudin fil kalam yaitu ketika mustasna minhu tidak disebutkan dalam sebuah kalam. Mustasna minhunya nggak disebutkan. Kemudian didahului oleh huruf nafi. Ini namanya nakisu al-manfi. Kalau seperti itu nanti istisnanya atau mustasnanya di sesuai dengan kedudukan di dalam kalam. Jadi kalam sebelumnya itu membutuhkan apa gitu. Seperti lihat contoh la ya'ti illa Umaru, tidak ada yang datang kecuali Umar. Yu'rabu al-mustasna Umaru fa'ilan. Maka Umar di sini diirab sebagai fa'il. Karena kan ya ya'ti membutuhkan fa'il. Maka setelah illa diirab sebagai fa'il sesuai dengan kebutuhan kata sebelumnya. Ini boleh dipraktekkan kalau kalam sebelumnya manfi. Manfi itu apa? Ada huruf nafinya, ada la di situ. Kemudian nakis. Nakis itu adalah tidak disebutkan mustasna minhu. Ya'ti setelahnya tidak ada fa'ilnya gitu. Maka setelah illa itu dianggap sebagai fa'il. Kemudian lihat wa yumkinu ma'rifatu i'rabil mustasna fil kalami an-naqis al-manfi min khilali hadfi adatin nafi wal istisna. Ini kaidah ya, ini kaidah. Lihat dan boleh eh, dan memungkinkan untuk mengetahui i'rabnya mustasna di dalam sebuah kalam yang nakis manfi. Jadi kalamnya itu nakis manfi. Itu boleh dan untuk mengetahui i'rab sebuah kalam, mustasnanya itu sebagai apa? Itu bisa kita ketahui dengan cara membuang ada watun nafi dan ada watul istisnanya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui ini nanti setelah ilah sebagai apa i'rabnya, caranya mudah. Buang ada watun nafi dan buang ada watul istisnanya. Contoh la dan illa. Fa inda fa inda izin maka tatkala itu yazharul makna wadihan akan nampaklah makna yang jelas. Mislu contohnya majaa illa Umaru. Tidak ada yang datang kecuali Umar. Takulu fihi maka engkau katakan jaa Umaru. Berarti Umar di sini sebagai fa'il ilahnya dibuang la nafinya dibuang akan kelihatan tuh kedudukannya ya uh, Umar sebagai apa kelihatan kalau ada watul istisnanya dibuang dan ada watul nafinya dibuang maka kalau begitu kata beliau fa Umaru fa'ilun kalau begitu Umar itu sebagai fa fa'il paham ini jadi untuk menghukumi nanti setelah illa ini apa irobnya ya caranya buang ada watul jaz, eh, nafinya huruf nafinya dan buang huruf istisnanya. Kalau kalian buang keduanya itu akan terlihat. Setelah illa itu kedudukannya apa aslinya akan terlihat. Contoh, ma ra'aitu illa aliyan. Tidak ada yang saya lihat kecuali Ali. Aliyan nanti di sini dibaca nasab sebagai maf'ul bih ya. Yu'rabu al-mustasna aliyan maf'ulun bih. Di sebagai maf'ul bih. Wa yumkinu ma'rifatu i'rabihi bihazzi adatin nafi wal istisna dan bisa kita mengetahui i'rabnya dengan membuang adawatun nafi dan adawatul istisna ma dan ilahnya dibuang. Fa inda izin yadhharu al makna wadihan. Maka tatkala itu terlihatlah makna yang jelas. Hai sutakulu dari sisi yang kau katakan ra'aitu alian, maka kalau begitu alian sebagai maf'ulun bi. Mudah kan? Caranya itu tadi. Kan hukumnya di Eropa sesuai dengan kedudukannya dalam kalam. Ah, kalian kalau ingin mengetahui apa asli kedudukannya setelah illa ini, caranya buang huruf nafinya, buang huruf istisnanya. Kalau itu semuanya dibuang, kalian akan dapati apa aslinya kedudukan itu. Ma itu illa aliyan. Kalian bingung misalkan ini alian mau dianggap sebagai apa ya? Ya sudah, buang manya, buang illanya. Jadinya ro'aitu aliyan. Ro'aitu adalah fiil yang mutaaddi terhadap satu maf'ul bih. Berarti aliyan itu sebagai maf'ul bihnya. Wa mislu qaulillahi ta'ala dan seperti perkataan Allah ta'ala Wama Muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah Muhammad kecuali itu adalah seorang utusan. Yu'rabu al-mustasna rasulun khobaron. Ya, mustasna rasulun itu di'i'rab sebagai khobar. Famin khilali hadfi adat. Oh, itu bacanya adata ya. Adatai nafi wal istisna. Maka tatkala dibuang dua alat nafi alat nafi dan alat istisnanya ma dan illa maka akan nampaklah makna yang jelas Muhammadun rasulun fa rasulun khabarun ini sama dengan penjelasan yang tadi kita buat rincian, ada watul istisna itu terbagi tiga. Ya. Ada watul istisna itu terbagi tiga. Yang pertama, mutlak sebagai huruf. Paham? Dia sebagai huruf. Yaitu illah kalau illa itu huruf namanya. Sehingga kalau illa nanti illa harful istisna. Begitu saja, tidak ada i'rabnya di dalam jumlah. Kalau yang kedua adalah isim. Ya, yang kedua adalah isim. Yaitu goiro atau goiru dan siwa. Dua-duanya ini adalah isim. Artinya nanti dia bisa punya kedudukan di dalam jumlah. Bisa di irob kedudukannya sebagai apa nanti itu bisa gitu. Goiro dan siwa. Paham ini? Yang ketiga adalah fi'il. Yaitu ada, ada, hasya, dan khola. Tiganya, ketiga-tiganya itu adalah fi'il. Itu kalau mau kita rinci biar mudah nanti. Yang huruf adalah illa. Berarti illa nanti ini nggak punya i'rob di dalam jumlah. Kemudian yang kedua adalah isim. Yaitu goiro dan siwa. Dia isim. Artinya nanti dia bisa terkena amil. Mahfum? Dia bisa terkena amil. Kemudian yang ketiga fi'il. Ya. Yang ketiga adalah fi'il. Yaitu Khola, ada, hasya itu adalah fi'il. Sekarang kita masuk yang kedua. Sanian yang kedua. Al-mustasna bi goiro atau bi goiri dan siwa. Mustasna dengan goiro ataupun goiru atau dengan siwa. Al-mustasna bi ghairi wa siwa huwal ismu allazi ya'ti ba'da kullin minha minhuma wa yajibu ay yujarra ala annahu mudhafun ilaihi mislu hadara al-asdiqa'u ghairu Muhammadin. Mustasna dengan ghairu atau dengan siwa itu adalah isim yang terletak setelah setiap dari goiro dan siwa. Ya, yang terletak setelah setiap dari goiro ataupun siwa. wajibu ayyujarro dan wajib untuk dijerkan. Mustasnaknya itu wajib dijerkan. Ala annahu mudhafun ilaihi. Kenapa dia dijerkan? Pasti selalu sebagai mudhaf ilaihi. Ya, jadi kata setelahnya itu selalu sebagai mudhof ilai. Jadi kalau kita ceritakan tentang mustasnanya, mustasnanya goiro dan siwa itu selalu majrur sebagai mudhofun ilaihi. Contoh, hadoro al-asdiqa'u goiro Muhammadin. Para sahabat-sahabat itu telah hadir kecuali Muhammad. Muhammad nggak hadir. Fa kalimatu Loh, kok jadi rojulun? Fa kalimatu Muhammadin di sini ya. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Maka kata Muhammad itu adalah mudhaf ilai yang dibaca majrur dan tanda jernya itu dengan kasroh. Jadi selesai. Kalau mustasna setelah dua isim ini itu pasti selalu majrur karena sebagai mudhafun ilaihi. Sekarang i'rabu goyro atau siwa. Yu'rabani kama yu'rabu al-ismu ba'da illa. Cara mengi'rab goiro sama siwa itu di'i'rab seperti isim yang terletak setelah illah. Artinya nanti wajib dibaca nasab, boleh dibaca nasab atau boleh dijadikan badal. Atau yang ketiga, dia di'i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam kalam. Ingat ya tadi saya anak katakan goiru sama siwa itu isim. Artinya dia bisa terkena amil dari kata yang sebelumnya. Paham ini? Kalau mustasnaknya itu selalu majrur. Jadi kita nggak ada masalah lah dengan mustasnaknya. Yang menjadi masalah itu pada goiru dan siwanya. Nah, cara mengirobnya bagaimana? di i'rab seperti i'rabnya isim yang terletak setelah illah. Wajib nasab, boleh nasab atau jadi badal atau yang ketiga di i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Idza al kalamu taman musbitan. Apabila kalamnya itu tam dan musbit, sempurna kemudian musbit yaitu tidak didahului oleh harfu nafyin. Tam di sini mustasna minhunya disebut disebutkan. Maka caranya yajibu nasbuhuma. Maka wajib menasobkan keduanya tadi yaitu goiro dan siwa wajib dinasob. Seperti uhibbu al faqihata goirol khaw, khaw, goirol khawhi. Saya menyukai buah-buahan kecuali buah al-khawki, yaitu apa tadi buah persik, mungkin itulah. Ya. Maka goiro di sini dia mengambil hukum kata al-khawki. Fil misali uhibbu al hata illal khawkha. Nah, hukumnya khawkha di sini diambil dimasukkan ke al-khawki. egoironya eh, gitu, ke goironya. Di sini apa nih? Kalamnya sempurna. Mustasna minhunya disebutkan yaitu alfa, fakihah Maka kata yang terletak setelah illa wajib dibaca nasob. Maka goiro di sini juga dibaca nasob. Yang kedua, izakan al-kalamu taman manfian, apabila kalamnya sempurna namun manfi, maka boleh dinasobkan goiro, siwa atau di sebagai badal, pengganti dari mustasna minhunya. Contohnya lam yahdur minat tullabi goiri atau goiro torikin. Ya, tidak ada yang hadir dari para murid kecuali torik. Di sini di situ ada catatan nomor tiga lihat. Siwa tu robu. wa alamatu i'rabiha al-harakatu al-harakatu al-muqaddaratu. Kalau siwa itu di i'rab dan tanda i'rabnya nanti dengan harokat muqad Mukodar, Artinya dia selamanya tetap dibaca siwa. Selamanya tetap dibaca siwa. Meskipun yang dituntut oleh sebelumnya nanti e, badal mubdal minhunya itu rofa, dia tetap dibaca siwa. Atau mubdal minhunya majrur, dia tetap dibaca siwa. Kenapa? Karena dia digolongkan dengan golongan isi maksur. Paham? Dan semua isi maksur, harokatnya mukoddar untuk semua keadaan. Rofa ditakdirkan, nasab ditakdirkan, majrur pun ditakdirkan. Kemudian yang ketiga izal kana al-kalamu naqisan manfiyan tu'rabu ghairu wasi ala hasabi mauqi'iha fil jumlah. Kalau kalamnya itu nakis tidak disebutkan mustasna minhu dan dia manfi didahului dengan huruf nafi, maka ghairu dan siwa di'irab sesuai kedudukannya di dalam kalam. Seperti maja'a goiru Muhammadin. Maja'a goiru Muhammadin. Fa Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun. Wa goiru fa'ilun. Liannaha tu'rabu i'raba Muhammadin. Maja'a illa Muhammadun. Muhammadun kan sebagai fa'il ya. Maka nanti goirunya pun dijadikan sebagai fa'il. Karena hukumnya persis dengan hukumnya illa, kata yang terletak setelah illa.